Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu Tengku Allah Wa kulu Kaulan Satida Yusrih lakum A'malakum Wa yawfir lakum Dunudakum Wa Wa rasulah Fakat <clears throat> Fazza fawzan Azimah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Khatul kiram bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada <clears throat> pagi hari ini kita bisa bersama-sama duduk sesaat untuk melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa kewajiban tolabul ilm itu merupakan termasuk akdomul wajibat kewajiban yang paling agung ini yang banyak tidak disadari banyak tidak difahami oleh banyak kaum muslimin saya ulangi kewajiban tolabul ilm iya. itu adalah akdomul wajibat kewajiban yang paling agung wa awaluhu dan kewajiban yang pertama kali kewajiban yang apa pertama kali yang harus ditegakkan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya maju pak maju nah, mendekat itu yang diwajibkan Adumul wajiban kewajiban yang paling tinggi dan termasuk kewajiban yang pertama kali. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Ayo, kudu ngerti dasarnya, apa dasarnya? Nah, <clears throat> Lo kudu ngerti, coba ngerti lo, kudu ngerti, kalian ngerti, kudu ngerti. ngerti. Kenapa kok ilmu dulu? Dasar yang paling mendasar. Ilmu Iya, ilmu itu dasarnya agak agak ikut ngerti loh senang. Tak boleh tak ngerti. Ya, akhirnya aku banyak akhirnya senaci pokoknya teko. serius, pokok kalimat pokok itu gak berkualitas dulu dan harus dibuang harus dibuang. Nek jenengan ngaji itu pokoknya itu berarti nggak memuliakan il ilmu. <clears throat> Tidak memuliakan ilmu. Nah, tidak memuliakan ilmu itu yang tidak memuliakan agama. Itu yang tadi sudah saya sampaikan. Wakil betul ngerti. Resiko ini keluar. Orang yang tidak memuliakan ilmu Hatinya nggak akan dipilih oleh Allah Untuk ditempati ilmu Itu hidayah Ya Orang yang tidak memuliakan ilmu Hatinya tidak akan dipilih oleh Allah Untuk dijadikan wadahnya ilmu Nanti kalau dengan baca kitab Khulasah Ta'limul Ilm Terungkap di situ Semua persoalan-persoalan agama kok kita wis ngajine suwe amale ini duwiti ngono ngajine suwe akhlak kok ini ternyata awalnya kita kurang respon kepada ilmu jadi ada konsekuensi yang harus dijalankan maju maju anak jadi dari sini Pak, dari sini kemuliaan Allah berikan kepada orang yang memuliakan ilmu. Nah, itu disebutkan kali Syekh Al Utsaimin itu bahwa orang yang tidak memuliakan ilmu dia tidak akan dimuliakan Allah dengan ilmu. Makanya nggak heran pergerakan-pergerakan dalam Islam yang begitu hebat nggak menghasilkan apapun perubahan kebaikan. Kenapa? Karena dilepaskan oleh Allah. Nah, dilepaskan oleh Allah. Diumbar sama Allah, nggak ditolong sama Allah. Nih. Nah, oleh karena itu Ayo kita mulai belajar dari awal lagi Nopo belajar memuliakan ilmu supaya kita, keluarga kita, masyarakat kita dimuliakan oleh Allah Kalau dimuliakan oleh Allah orang tidak berani main-main dengan umat Islam Nah umat Islam kayak boneka karena ruwe ini Ya kayak tepung kaki kayak pentol ya sembarang kayak kucur ya kena tidak merokok rokok ya kayak lempar ya kena karena sesuatu yang gak punya tenaga kedulingan dari yang kafir di mana mana ya. karena gak ada rohnya ini gitu jadi saya pesen ngaji niku sing karena dari situ pemuliaan Allah kepada umat ini kita tidak akan dipilih oleh Allah kalau kita tidak memuliakan ilmu. Sejauh mana kita memuliakan ilmu itu, mengagumkan ilmu. Sejauh mana? <clears throat> Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti materi kita dari kitab Syarah Riyadus Solihin Bab Sabar Ibab Sidik <coughs> Hadis kedua dari bab jujur <coughs> itu dialognya Rasulullah dengan eh, dialognya Raja Romawi dengan sahabat Abu Sofyan dan ini pengakuan Jadi hadis ini pengakuan Riwayat ini atas pengakuan Abu Sofyan sendiri yang bercerita Ketika dia masih menjadi orang kafir Lalu datang ke Romawi Dan ditanyai oleh Heraklius Sebagai penguasa Romawi tentang sosok yang namanya Muhammad itu. Nah terjadilah diskusi hadis ini nih panjang mbak hadis ini panjang sekali. Cuma dipotong beberapa persoalan yang dibutuhkan dalam materi ini. Okay. <clears throat> Ya? Nah, dari saya ulangi sedikit nih, saya ulangi ujungnya ucapan Abu Sofyan ketika ditanya oleh Heraklius ajarannya Muhammad jadi Muhammad itu katanya membawa ajaran katanya membawa agama si cerita no cerita no bentuk ajaran sing Muhammad itu koyo opo itu loh itu pertanyaan Raja Romawi kepada Abu Sofyan bentuk pelajaran, bentuk pengajaran sing digawa Muhammad diajarkan kepada orang Quraisy itu bentuknya kayak apa ajarannya? Nah ini maka di sinilah kita wajib tahu pak, ya wajib ngerti. Akhirnya disebutkan secara singkat oleh sahabat Abu Sofyan di antara bentuk syariat yang dibawa oleh orang namanya Muhammad satu ubudullah wahdah wala tusriku bi syaitan ya sembala Allah semata sembala Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pun itu ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Jadi kita nyembah berhala, nyembah ini itu dilarang dalam ajaran Muhammad. Nah ini kan jadi masalah nih dikuras nih. Nonton satu. Yang kedua apa? <clears throat> yang kedua ajaran Nabi Muhammad minggu Napa pengakuan Nabi Sofyan? Wat rukum yakulu aba ukum. Nah disimak kabeh niki. Jenengan kali kula cek ngerti. Inti ajaran yang diajarkan oleh orang yang namanya Muhammad itu adalah watruku dan tinggalkan mayakunu yakulu abaukum apa-apa yang diucapkan oleh nenek moyang tuh kan ini singkat nyampe ke umat ini ajarannya Nabi Muhammad ini menurut penjelasan saat ini Abu Sofyan kita itu nggak boleh mengikuti semua yang diucapkan oleh nenek moyang. Nah sementara pula lebih sampean dan masyarakat yang banyak itu harus menjaga apa yang diucapkan oleh Tuli ini benturan makanya ajaran Nabi beribadah tinggalkan betul itu acara Nabi loh mbak duduk karangan kelompok ini kan akhirnya digoreng digoreng, digongso dibumboni, tadi wahabi akhirnya. Makanya wahabi ku dididik gak oleh. tutup wahabi sing kami kan niku nabi ya gak boleh kan. Bukan ajaran wahabi, wahabi gak punya ajaran, gak punya agama wahabi itu. Dan itu bukan suatu agama Agama itu istilah yang dibuat oleh orang-orang yang gak suka dengan kajian tahu tauhid termasuk Syiah yang paling getol dan orang-orang liberal. Itu yang paling cekot-cekot nanti ini soalnya dengan dakwah ini liberal dengan Syiah gak berkembang. mati, mati dakwahnya. Akhirnya masuk ke kelompok-kelompok kaum muslimin. Ini akhirnya buat isu yang seperti itu. Isu yang seperti itu. <clears throat> Nah ini ajaran Nabi Muhammad yang kedua tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek yang nggak sesuai dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayak muruna bisolat ajaran Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk menegakkan sholat. <clears throat> Ojo ditinggal sholat itu. Ojo disepelek nih sholat itu. Nah ini malah nggak penting di tengah-tengah umat Islam ini. Dan umat Islam tidak ngerti kedudukan sholat dalam Islam ini. Tidak ngerti. Dong saya kenal beberapa teman-teman yang istilahnya kalau bahasa kita itu pergerakan orang-orang dalam pergerakan dakwah nih. Biasanya pergerakan itu bikin program apa-apa Ya tidak masalah sih penting pondasi-pondasi sasar agama itu di jalan Loh kata itu banyak yang nggak sholat jamaah nih Wah ya sholat jamaah malah rapat Nah, gue itu harus benar Lewat sholat jamaah kok malah ada kan? <clears throat> Kalau dilakukan setelah sholat jamaah gimana? <clears throat> Dan saya beberapa kali diminta ngisi pengajian guru-guru sekolah Islam yang notabene Quran hadis. Jadi sekolah ini sekolah Quran hadis itu nah ini ku minta saya ngisi pengajian untuk ngisi ustad-ustadnya di situ guru-guru dan pegawai itu kajian rutin tiap bulan rencananya itu diabadikan kajiannya itu nanti diabadikan nah, rutin yang diaturkan itu terus menerus diadakan macam nah saya <clears throat> diminta itu jadwal pinter jam pinter mulai jam 11 iya. Lola, ya, Oh, ini saya bapak lihat. <laughs> Ustaz, kak lah. Bunda, bunda. Ya apa sih kok gini? Karena akhirnya kita bertanya, Pak. Lah jamaah ya apa sama itu Ini waktunya itu Ngaji kok 20 menit wis. atau bisa jadi seperempat jam deh siap-siap dhuwur. Nanti kita sholatnya jam 1. lu lu lu, Iki ustadz. Ustadz-ustadz yang bina sekolahan Islam yang notabene Quran hadis bayangin Iku ustate nah, muridnya piye kok tak ngajarin Makanya nggak heran begitu saya masuk SMA saya lihat itu anak-anak alumni SMA seperti ini ceroboh sekali masalah sholat itu. Kenapa? Karena dalam binaan ini salah. ini salah wis keliru. Coba kalau kita ikut orang, sama yo apa sholat bukan sakit soalnya kan kalau ngajar ini milik orang lain. Nah sekira dhewe. Kok gak iso yo Berarti bukan ngerti kedudukan sholat. Pun sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang kita ketahui kedudukan sholat ini apa saja? Satu. Yang. kedua. Nah, pokoknya pondasinya eh, tiangnya agama tiangnya agama satu yang kedua amalan yang pertama kali bisa amalan yang pertama kali desa yang ketiga membedakan antara orang muslim dan kafir pembeda pembatas antara orang kafir dan orang muslim tiga empat nah, Ayo kedudukan sholat tuh, untuk sampai garuh loh. dari jatan bukan. Itu keutamaan, kedudukan beda. Tidak boleh ditinggalkan. <clears throat> rukun. Masuk dalam rukun Islam yang apa lagi? ah, masuk dalam pondasi rukun Islam. Nah, rukun Islam yang lima itu dibagi menjadi dua ya rukun Islam yang lima macam itu dibagi berapa? Dua. Ya. Yang pertama disebut arkanu asas. Arkanu asas itu yang pertama Yeah. yang kedua disebut arkanu tamam disebut arkanu tamam arkanu tamam Niki rukun Islam lima. Kalian ya, rukun Islam sebanyak lima macam. Niku dibagi menjadi dua ini. Rukun Islam sebanyak lima macam itu dibagi menjadi dua. Satu disebut apa? Arkanu asas rukun yang merupakan pondasi. Napa? Rukun yang merupakan pondasi itu arkanu asas. Sampun. Yang kedua disebut arkanu utama. Rukun yang merupakan nah. rukun yang merupakan apa? Penyempurna. <clears throat> Jadi ada rukun sebagai pondasi, ada rukun sebagai penyempurna. <clears throat> lah, rukun asas itu ada dua rukun asas rukun asas tadi apa? Napa Ibu? Rukun yang merupakan pondasi itu terdiri dari dua perkara, dari dua perkara. Ulangi. Rukun rukun asas ada dua satu dua kalimat syahadat dua apa sol sholat nah, ini ini rukun sebagian apa fondasi ini nggak boleh ditinggalkan ngerti loh sampai kok tetap solat Oh, gerak jalan itu gak sholat. Loh, ini kenyataan apa Tuhan? Iya. Oh, gerak jalan itu gak sholat jamaah. Iring-iring mantan. Terus gak sholat. Sholatnya di jamaah. Nah, ini kira ini syariat mau mboten? Noten. Hanya saja boleh-boleh saja gitu, tapi bukan saya isi kados ngoten. akhirnya wacana sing nih niku. Bahkan sering saya temui sekarang nih, justru pertemuan mantannya itu di waktu sholat. Itu sak benar Pak. Nah pesen saya, pesen saya, engkau kayak awak dewi ke duit gawe, ojo bunuh Utawa negawi negani undang. Ojo pas pasno waktu sholat. Kenapa kok pas pasno waktu sholat? ngerti ini wajibnya waktu ditegakkan. Zaman saat ini ini gue sembarang oleh ini masalah ini. penceramah-penceramah sembrono. Nah tentu, Gak begini gue Gusti Allah nih. Dan nyepelek nih sholat jama, jama. Jangan ngerti jama Nabi nih. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Di zaman kami, di zaman para sahabat itu kami tidak mengetahui orang-orang yang tidak sholat jamaah kecuali satu sakit. Sudah diketahui sakitnya. Dua ada hajat yang sudah dikenal hajat hajatnya. Atau tiga safar. Kalau enggak, sakit enggak, hajat enggak, safar enggak, maka yang keempat munafik pasti sudah. ngerti loh, Ojo sembarangan ninggal jamaah. Ibu-ibu nek kate njaluk blonjo terno bojone. Nang nggo terno nang mall. Ojo waktu salat. Ngono Kasihan minyak bantun suaminya cek salat jamaah. maten Lah bapak itu nek itu, tolong ibu-ibu gak wani nolak. Kuatir gondok. Eh turun ibu-ibu. Jangan membuat suami Anda maksiat kepada Allah. Itu maksiat soalnya, Pak. Tidak sholat jamaah tanpa udur itu dosa besar. Dan itu hanya orang munafik yang melakukan. Hai eh, turun mana bapak-bapak nih. Hmm. Kadang-kadang nyemir sepatu ya gak sholat. <clears throat> <laughs> Lah benar saya ngomongin ada soalnya orang begitu itu. Sampun ya, dipahami ya? Tidak iya. boleh sembarang. Makanya di zaman Nabi ini ku keras Nabi itu ancamannya. Keras sekali Pak. Ketika Nabi mulai melihat ada orang-orang santai-santai nggak nggak segera datang ke masjid ketika ada duduk kemandangan, Nabi menginstruksikan segera adani dan tolong tunjuk salah seorang untuk menjadi imam. Saya akan datangi rumah-rumah orang muslim sehingga belum sholat jamaah itu Tak bakar rumah mereka bersama mereka Ini ancaman apa ini? Ini ancaman apa? Dodono jamaah niku wajib itu loh Masa iki sembuh warangan ya. Repot titik menurut gak jamaah. Dan itu didukung oleh para penceramah-penceramah yang mengatasnamakan Quran hadis itu. Menyepelekan sekali soal makanya kita berantakan, umat Islam berantakan. Nggak boleh begitu. <clears throat> ya pun sebagai standar ukuran cek ngerti kula sampean Yeah. Sobri dibuka surat Anisa. Surat Anisa. <coughs> Niki kita jadikan standar ya untuk memperhatikan masalah sholat ini. Surat Anisa 102 Surat Anisa ayat ini 102 saya dulu pertama kali dengar Ustaz ceramah Ustaz Yansid ini. Pertama kali, pertama kali. Wih, serem orang ini. Wah, <laughs> ini, dengarkan adan nyetel radio, buang radio tempat sampah. Ada adan radio nggak dimatikan, buang di tempat sampah. Ternyata apa? Itu maksiat. Jenengan bagaimana mengaku mukmin? Mengaku cinta Quran, mengikut pengikut Quran, mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Allah memanggil, kita dengerin radio. Panggilan siapa yang lebih utama dari panggilan Allah? Ayo, ada nggak panggilan yang lebih dahsyat daripada panggilan Allah? Ada nggak? Lho kok sampean ngrungokne radio? Kata saya jadi buang radionya ke tempat sampah. Wih serem ini ngaji. <laughs> Pertama kali gitu kok ini yo. ini. Akhirnya kita kaji dasar-dasarnya termasuk ayat ini. Pun dibaca ayatnya Kenapa? <clears throat> Artinya coba artinya dulu. <clears throat> Monggo sanggup. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu Lalu engkau tidak melaksanakan sholat bersama-sama mereka Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat lalu mereka sholat denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit hmm. Dan bersiap siagalah kamu Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Bon. Allah syariatkan kepada Nabi dan para sahabatnya ini sholat jamaah di saat di saat perang. Bon, jelas nih. Ini perang, perang. Musuh ada di depan dengan nenteng senjatanya yang siap menerkam kita. Yang siap menyerang kita. Sholat jamaah tetap dilaksanakan. Musuh di depan. Akhirnya diatur inilah cara sholat khuf, Sholat saat tertimpa masa takut adanya musuh ini. Jadi caranya sholat beda dengan sholat yang lain. Giliran sholatnya Satu menjaga, satu ngerjakan Nanti kalau satu rokaat sudah selesai Langsung mundur ke belakang Untuk siap-siakan menghadapi musuh Iki perang Kematian di depan mata Nah Allah katakan wajib menegakkan sholat jamaah Ayo dipun renungaken layak kira-kira mboten sholat jamaah gara-gara no acara temu mantan pun monggo dipun renungaken layak kira-kira mboten gak sholat jamaah gara-gara rapat gak bisa ditunda ta kok bisa bisanya ngoten niku lho ngoten niku dalam rangka dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan syariat Allah kata semata. Dari mana? Sampai sekolah sekolahan saya keliling itu sholat gak bareng di masjid. Lu ditunda jam siji ini khusus mahasiswa atau siswa sekolah sini. Kenapa tidak bareng? begitu ada ini untuk melatih tepat waktu disiplin waktu karena beda di situ usulnya oh, pelajaran wong sekolah nih Dewi masuk kasih diolah dan alhamdulillah sekolah-sekolah yang kita bina itu bisa pak bisa akhirnya kita sampaikan loh ini nggak mengurangi nggak mengurangi kualitas belajar anak-anak makanya di rumah pun dipelajari ibu-ibu nggih kita ditalano karo kora-kora hmm. Lawang gara-gara kora-kora sholat gak tepat waktu Yaitu di negara Konoha mau kabeh. Buat negara Konoha kami ini kok mau di negara Konoha ngoten terus. Oh, ada negara baru. ini. <laughs> ya gak sholat aku mesisan nah itu dalilnya di negara konoha ngaten nih Sholat ini jangan dikorbankan gara-gara urusan recehan. Nah termasuk dengerin nanti. itu syariat dengerin nanti itu setahun nggak ini. Termasuk ahli sunnah nih, sengaja ngaji ahli sunnah. Di masjid-masjid saya dengarkan tuh kalau kalau saya khutbah Jumat itu saya masukin ke nasihat tolong jamaah itu dianjurkan sambil menunggu muatim ojo ngomong di jamaah itu di masjid-masjid yang label Quran Sunnah bang ngomong rawami dengan itu si ngomong ini si ngomong bal ada oh, si ngomong bal bal ngomong politik ngomong perdagangan kenapa nggak baca Quran di saat atau baca solawat pada saat itu sedang menanti khotib naik mimbar Oh itu mayoritas pak masjid-masjid itu. Kenapa nggak baca Quran dan kenapa tidak baca sholawat hari Jumat ini? Ada lebih baik ucapan itu dibandingkan dengan ngobrol masalah halal yang duniawi. Masya Allah. Kemudian sholat lima waktu ngingoten sambil menunggu ikoma antara adan dengan ikoma itu dimanfaatkan buat ngobrol nanti. Kalau yang saya bilang langsung saya tegur itu. Pengajian langsung saya tegur supaya kami mencintai gitu loh. Kami nah, mencintai ada adan di ngoten gak dirungok nih. Adan itu awal masuk persiapan menghadap Allah. Dengarin, itu sudah agak jalan di masjid-masjid kita kalau ngaji habis maghrib, gitu. Mari-mari begitu masuk waktu isya cetak dong cetak dulu dengarkan ada hikmah dengan adan nah sing teman-teman karena ngajinya ada istirahat sebentar cukup api ini di WD padahal sedang dikumandangkan lu kayak ini kilo modeli saya lihat tak jarno sih lo kan kena kita akhirnya sunnah mendengar adan hilang sunnah jawab adan hilang sunnah doa setelah azan hilang itu baru satu tempat satu amalan hilang perlu sunnah ini pun bapak ibu kita kepingin sunnah ini hilang berapa lagi kita kepingin sunnah ini hilang berapa lagi gue cek kalau sunnah belas gue kuati sunnah dewi dewi terus kita ngikuti siapa dalam hidup ini ini yang sekarang nih Maka akhirnya syariat Islam itu tinggal kenangan aja. Makanya di ke saya dulu Pak, kalau ngaji di TPQ Pak Yai, Pak Ustadz nanti itu, nih ono adan guyon di disambat di dumpal ngerti dumpal gitu. ya Jadi masjid musola itu dumpal. Dumal itu kayu tiga bantal turun mesin. Hmm. Ngoten. Jadi bantalnya kayu niku ceklokan ngeten utawa trotok trotok niku donggele Pren, Ngoten ta nggih. ketok nggih sami sampeyan. Nggih. ane anu dokter Anda. Kentongan. Nek anu kentongan, nek kentongan kan bambune. Niki dongkele apa? Dongkele bambu. Si megok niku dibolongi, dibunyi niku suarane nyaring ngoten. Puk puk puk puk ngoten nggih surau-surau ngoten niku. Lah iku disawat marare. anu adan rame ngoten. Sakniki ajaran kata ngoten itu sudah ono. Ya, itu jangan sampai diremehkan. Satu amalan diremehkan, amalan yang lain pasti diremehkan. Dan orang pasti nggak sadar. Kalau sudah terbiasa seperti itu, diperhatikan. kalau sudah seperti itu, akan terjadi sebuah kemaksiatan tanpa sadar. Maksiat mematikan sunnah. Bun, kita kepingin sunnah ini mati berapa? Sepakati dulu. Ya om pokok sembarangan ngaten ini. Sambut ya? Nah ini ajaran yang diajarkan oleh nah, Nabi Jadi yang pertama menegakkan tauhid Nomor kali meninggalkan Napa? Adat istiadat sing boten wonten syariat yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga diperintahkan untuk menegakkan sholat. Yang keempat asidki, asidki diperintahkan untuk bersikap jujur dan bersikap benar. Bersikap jujur dan bersikap benar itu yang keempat. Yang kelima Napa? Al-afaf Al-afaf itu napa? Menjaga kehormatan Menjaga kehormatan ada dua syariat yang mulia Napa? Yang pertama Yang pertama adalah syariat nikah syariat nikah itu dianjurkan disyariatkan supaya umat tidak terjatuh kepada kehinaan zina maka syariat nikah itu syariat dalam rangka menjaga kehormatan sebab zina itu perbuatan binatang kata seorang penyair "Mekaten, Zina itu perbuatan binatang gitu katanya. Kata seorang penyair, maka itu perbuatan tercela dan perbuatan hina. Nah, tentu syariat pertama untuk menjaga kehur ada syariat nikah. Yang kedua Bentuk syariat menjaga kehormatan adalah dengan adanya sodako, infak, zakat Ya, supaya tidak terjadi perbuatan tercela dan terhina, hilang kehormatan dengan meminta-minta. Ini. Maka syariat sedekah syariat infak itu digalakkan untuk mencegah perbuatan tercela dan terhina rendah soalnya makanya afak itu menjaga kehormatan jadi ada dua sisi dalam bab ini perhatikan yang merasa punya kelebihan hendaknya Hendaknya apa? Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan sholat itu pasti gandengannya dengan sosial itu pasti sudah. Wa musola sholat wa yutuz zakah wa yuqimunas sholat wa mimma yunfikun itu pasti sudah. Hubungan dengan Allah dibangun dengan bagus Hubungan dengan sesama manusia juga dijaga dengan baik Itu syariat itu loh Ya, jadi kalau kita melihat tetangga kita, melihat teman kita, kok kekurangan, kita jangan nunggu mereka minta, jadi kita harus action Itu pesan yang pertama Pesan yang kedua Hendaknya kita men, eh, menjaga kehormatan diri Menahan diri Itu Jadi nggak gampang-gampang mengel, mengeluh kalau dua hal ini jalan dengan baik, maka kan jalan syariat ini, Pak akan jalan syariat itu. Makanya kalau ngaji dimanapun saya selalu tekankan hal ini. Saya selalu tekankan hal ini. Walaupun tidak secara total membantu tiap hari boten atau dipenuhi bantuan enggak sebagian kita bantu itu sudah bentuk meringankan banyak amal-amal yang kita membantu dan tidak terasa bantunya. Contoh, ada teman-teman kita jualan. Ada yang jualan peyek, ada yang jualan kerupuk, ada yang cemilan. Itu nek sampean gak tuku, gak melaku. Betul apa enggak? Enggak jalan. Itu. perdagangan yang dilakukan boten boten jalan ini nah kalau jualan nggak laku lama-lama boten boten jualan nggak usaha itu cara kita membantu teman-teman kita Lo saya nggak butuh Ustaz Hadiahkan ke orang Beli bukan untuk diri sendiri double kebaikannya gitu loh engkau melaku jamaah niku pak coba kalau bapak-bapak ini ada 15 orang tuku kabeh entek dagangan niku Ikut cara membantu saudara kita Sampai bantu ngekei yoga, tuku yoga Terus ngomong sing sabar hmm. Ayo di, rubah cara berpikirnya ini. Dimanapun saya tekankan seperti itu. Ya, atau atau kalau kita tahu teman-teman kita itu apa kita bantu meringankan seminggu dua kali atau tiga kali. Apa? Ngirimi makanan pokok. Nah, seperti sayur satu misalnya Wis minta jatah tiga kali seminggu lah wis ringan. Ngira hal-hal singkat kados ngeten Pak, Bu, kudu kreatif. Kudu urip. Itu yang disebut dengan peka. Kalau bahasa hadisnya fikih. Nabi mengatakan fakihu fitin fakihu fitin paham kepada agama itu fakih namanya. Itu paham kudu opo sing tak lakoni iki ngono. Nah itu kudu dipelajari begitu kita. Sampun ya. Itu pelajaran dari Nabi dari dasarnya dasar Islam seperti itu al afaf menjaga kehormatan jadi ada berapa syariat tadi lima yang menjaga kehormatan dua satu syariat nikah yang kedua syariat sodako ini kok enteng pak nanti. Ya apalagi sekarang sudah banyak orang jual sahur Teman-teman kita juga jual Minta aja dianterin Ambil uang ongkirnya berapa Subhanallah, kita nggak akan kekurangan kita Pak. Mas nanti sayurnya tak kirim ke rumah jenengan. Nah, gak masak sayur, berarti sudah mengurang, mengurangi pengeluaran teman kita. Dimanfaatkan dengan yang lain. Walaupun tidak tiap hari, boleh tidak? Boleh sesuai dengan kemampuan kita. Ini kita dijalankan tenan, Pak. Jalan tenan luar biasa pengaruhnya ya atau tetangga kita yang kita tahu dia bukan tipe pemalas dia diuji dengan kesul kesulitan sing aktif jenengan bantu itu tunjukkan ini ajaran yang diajarkan oleh agama ini walaupun tidak usah ngomong gitu loh Maaf Pak ya, saya berikan sayur ini dalam rangka menjalankan syariat. Kakek ngomong. Sayur sak wungkus ngomongnya sepuluh wungkus. Faham ya? Nah ibu-ibu ayo dijalankan. Ini nak dijalankan luar biasa pengaruhnya. Ya, makanya kadang-kadang ada di jualan ini dodol celono. Lagi ini dodol celono itu kan gak tiap hari tuku celono. Nggih iya loh, iya. Tuku pisan iso rong tahun gak tuku-tuku ngoten loh. Lah beli tetep untuk orang lain. Ngoten lho. Cecek melaku Hidup ini biar jalan Syariat biar berjalan Kemudian Agama ini biar jalan Karena itu bagian menjaga Istiqomahnya ketaatan Yang terakhir hadis yang disampaikan hmm. ucapan dari pengakuan sahabat Abu Sofyan adalah wasilah arrahim menyambung hubungan kekerabatan inilah inti dasar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemarin dari hadis ini itu ada beberapa pelajaran penting. Satu, keteguhan Nabi di dalam membawa kejujuran itu pelajaran pertama dari hadis ini satu keteguhan Rasulullah ya di dalam menjaga keju kejujuran jadi Nabi itu dikenal kejujurannya benernya lurusnya pembicaraan Iki kudu ditekankan dan kita harus belajar menjadi orang-orang yang jujur Dan sudah kita uraikan definisi jujur Apa saja definisi jujur seilingnya? apa dikatakan jujur itu apa definisi jujur itu apa adanya kesesuaian satu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan satu yang kedua berita dengan kenyataan kenyataan itu yang namanya jujur jadi yang diberitakan dengan realita itu sama itu namanya jujur Kadang nek sampean cerita terus ditakoni, lha sampean jare sapa kok ero? Aku dikandani wong-wong. itu wis gak jujur. Ngono lho. Lah sampean kali kula aja dibiasakno cerita hasil diceritani. Bu. Ojo dibiasakno cerita hasil diceritani. Sama kok roh, Aku dikandani wong-wong. Itu jari orang jaman apa jari ini? Jari Itu dalam hati disebut gila wakol Dikatakan Dia mengatakan sampai sekerungu apa ini ini kau semua tak ruai aku tukar dari ngomong itu nggak jujur karena jenengan nggak tahu bon itu yang dikatakan ajib teguh kemudian yang dikatakan jujur itu antara yang ditampakkan dengan yang disembunyikan. Itu namanya asiteku. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua apa? Rasuhadatin atau puncak dari agama ini adalah tauhid. Puncak dari agama ini adalah tauhid. Kemudian pelajaran yang ketiga Ar-rusul jami'an arsalu min ajli bayani tauhid al-haq Wabtila'u asyir wa izalati Tugas utama semua rasul diutus oleh Allah itu ada dua Tugas utama Tugas utama Yang paling puncak itu ada dua Yang pertama menjelaskan tauhid dengan benar. Menjelaskan tauhid yang benar ini. Itu yang pertama, tugas utama para rasul. Menyampaikan tauhid, menjelaskan tauhid dengan benar. Yang kedua, waktila usyir ya menyingkirkan kesirikan dan menghilangkannya itu tugasnya para nabi dan para rasul. Yang paling utama nomor kali tadi nomor Tugas para rasul ada dua tugas utama para rasul wonten kali setunggal menjelaskan dan menyampaikan tauhid. Yang kedua, menyingkirkan syirik dan menghilangkannya. Itu pelajaran yang ketiga. Yang ketiga apa kedua? Dalam ketiga. Bonde, ya? nah itu sudah dijelaskan. Nanti ditulis di ditinggalkan griyo Surat 7 Pelajaran yang ke berapa tadi? Tiga Yang ketiga Dalil-dalilnya kita buka surat 7 Surat 7 ayat 59 Surat 7 ayat 59 Ayat 65 Ayat 65 Surat 7 ayat berapa? 59 Terus ayat 65 Ayat 73 Ayat 73 Dan ayat 85 Itu semuanya di surat Al-A'raf itu nanti jenengan temukan di rumah kalimatnya power sisbah dari satu nabi ke nabi yang lain dari satu rasul ke rasul yang lain dari masa yang berbeda masalah yang dihadapi oleh rasul juga beda problem umat yang sedang dihadapi para nabi juga beda tapi inti ajarannya sama Makan. Nah itu pelajaran yang keberapa? Yang ketiga Pelajaran yang keempat <coughs> Pelajaran yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ya'muru bi kulli ma yaslihul bashar wa ya'udu alaihim bil khair fid dunya wal akhirah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerintahkan segala perkara yang baik segala bentuk kebaikan kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan segala perkara yang membawa kemaslahatan kepada manusia. Wa ya'udu alaihi dan memberikan kepada mereka dan memberikan apa kepada mereka bil khairi dengan kebaikan-kebaikan fit dunia wal akhirah baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nah jadi intinya pada poin yang keempat Allah mensyariatkan kepada manusia untuk berbuat maslahat berbuat yang membawa kemaslahatan kepada manusia dan memberikan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada manusia baik itu dunia maupun akhirat serta melarang serta melarang semua hal yang buruk melarang dari semua hal yang buruk dan yang merusak baik di dunia maupun akhirat. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama mengajarkan semua kebaikan, semua kemaslahatan dan melarang semua keburukan. Maka pelajaran yang keberapa tadi? Empat ini menunjukkan tentang indahnya Islam dan dahsyatnya mulianya agama Islam indahnya Islam dan kemuliaan ajaran agama Islam. Itu panjenengan dengan saya kudu ngerti. Dan ini yang membuat kita bangga, bersyukur menjadi seorang muslim. Jadi kalau jangan ditanya apa yang menjadikan Anda bangga kepada muslim, Anda jadi muslim bangga enggak? Dan jangan ditanya, enggak tahu. Sama jadi muslim itu bangga enggak? Enggak tahu Iki menggeregetkan. Nah kalau anda bangga Ada pertanyaan kedua Yang anda banggakan dalam Islam ini apa? Ya enggak tahu Ini bencana harus tahu dan itu sudah kami sampaikan secara global dua sisi yang diperintahkan itu pasti baik yang dilarang pasti masih punya catatannya masih punya catatannya saya mengaji pirang abad ini nah, ini jenisnya ngaji gak patek temen ya, ini Iya, ini kok bikin Islam jaya tekan. Hmm, ayo, ini penting soalnya pondasi dasar nih gimana. Kemarin ada seorang <clears throat> ada itu orang Kristen kenal dengan jamaah Mila. Kenalnya di alam arwah. Iya. Kenalannya di alam arwah. Iya, Ah, akhirnya dia kepingin masuk Islam orang Filipin nah, kerjanya di Saudi kontrak kerja di Saudi saya tanya jadi waktu gak ngerti ini aku gak ngerti bahasa Inggris dia gak ngerti bahasa Arab jadi yo tolak-tolak karo <laughs> akhirnya dia terjemah <clears throat> tak tanya jenengan tertarik dengan Islam itu apa yang membuat anda tertarik? Kan dia ingin masuk Islam, apa yang membuat anda tertarik? Jawabnya apa? Islam itu agama yang indah. Bagus jawabannya. Hmm. Mereka hmm. tahu indahnya Islam di mana? Bingung, lo gak ngerti gak ngerti dia. Dia gak mengagumi Islam, dia mengagumi wanita ini. Hmm. Tak tanya apa keindahan Islam, tak ngerti. Aku tadi mikir, oh cocok kok ngaji yuk ngerti. Nah, sanggup ditakoni indahnya Islam di mana? Wah, bapak sumpah tak tadi Islam. Ini kata sambil berani Islam. Hah? Ini saya sambil berperang untuk Islam. Sing sambil berani untuk Islam? Wong gak kenal agama dewi. Lo ini jangan diremehkan Bapak. Ini pun sangat. Jangan diremehkan. Ini persoalan di kubur kita kelak. Kalau hari ini kita ditanya keindahan Islam gak ngerti, keistimewaan Islam gak ngerti, sudah bisa dipastikan saat malaikat menanyakan apa agamamu, berarti kita gak kenal agama ini. Jangan dikira kita bisa jawab. Sampun sakit pun paham ini. Makanya kudu ngerjain itu sudah saya sampaikan secara global. Indahnya Islam. sudah itu. Dasarnya nopo surat 16 ayat 90. Nah itu dasarnya nah. Tidak ada satupun perbuatan baik pasti disyariatkan oleh Islam. Semua amal-amal baik, sifat-sifat baik, semua kebaikan tidak ada yang gak diajarkan oleh Islam. Nah itu Itu yang pertama Surat 16 ayat berapa? 9, 90 90 90 Kepanggil Mas Dian dibaca Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan hmm. Memberi kepada kaum kerabat Dan Allah melarang dari perbuatan keji Kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu Agar kamu dapat mengambil pelajaran itu atas simbol sesungguhnya Allah apa tadi memerintahkan kepadamu satu berbuat adil dua berbuat baik tiga memberi kerabat ada tiga sifat disebutkan adil berbuat baik memberi kerabat memberi bantuan kerabat pun lalu Allah mencegah kalian Allah melarang kalian satu perbuatan keji dua kemungkaran tiga permusuhan ibu bapak simak dua sisi yang diperintah sama yang dilarang Ibu perhatikan dua sisi, perhatikan dua sisi. Ini belajar mengenal apa? Islam. Karena ini nanti Bu menjadi fitnah di kubur kita. Kalau hari ini kita ditanya Islam nggak ngerti sudah bisa dipastikan di kubur nggak bisa jawab kita. Sudah dipastikan itu. Sama dengan sebutkan tauhid gak ngerti kubur jawabannya hah ya kui. Seperti di dunia tanya tentang tauhid, apa itu tauhid? Hah? Seperti itu jawabannya nanti. Seperti itu jawabannya. Pun perhatikan perintah. Kemudian di sini ada la, larangan. Ada dua sisi perhatikan. Yang diperintahkan Allah pasti baik. Semua kebaikan. Oh, semua kebaikan. Ibu perhatikan dari sisi yang pertama ini. Ada nggak perbuatan baik yang nggak diajarkan oleh Islam? untuk dikerjakan ada nggak? Ada nggak? Amal baik, sifat baik yang nggak diajarkan di sini. ada nggak? Semua kebaikan diajarkan satu. Kok ditulis begini? Yang kedua, larangan. Larangan tentang keburukan Perhatikan, ada nggak keburukan sifat buruk yang nggak dilarang oleh Islam? Tidak. Ada nggak? Semua dilarang. Semua yang buruk dilarang. dilarang. Baik nampak maupun nah, nanti ditulis di sini Pak. Ini dalil surat berapa tadi? 16 ayat 90. Ini dasarnya. Mata loh. Ini dasar dasarnya. Perintah semua kebaikan, larangan semua keburukan itu nah. Islam mau dibagi nih kita membatasi terlebih Di sini tauhid yang diperintahkan. Di sini larangan syirik ganjengane. Di sini perintah jujur. Di sini larangan ini, dus, dusta dan seterusnya nanti, Pak. Satu paket satu paket begitu. itu indahnya Islam. Ngoten. kita niki dilakoni, wong iso nglakoni kabeh luar biasa. Gak ana wong Islam elek. Lho kok iso Islam elek? Kalau gak dijalani. Soalnya gak dilakoni. Ngono lho. Makanya perlu dicatat ini Mangki. Kemarin sudah kita sampaikan global ada sekitar 14-an itu yang kita cari. Hah? Ada 15. Mas Anggun sudah menemukan kerpeannya. 15. <laughs> Ada berapa? 15. 15 kebaikan, 15 keburukan. Nek kebaikan gak hitung jumlah sekitar 77 amal tiap hari minggu. Toro warung itu kebutut menu niku. Ibu bisa bayangkan kalau di warung itu menyediakan 77 menu, sampe gak sido mangan muter-muter kok. Tujuh puluh 77 amalan baik yang kita kenal berapa bu? Ono 77 loh ini cabang-cabang keimanan ini loh yang ditulis oleh Imam Ad Zahabi ini yang kita kaji di Taman Hika nah, 77 cabang keim ini amal baik semua ini 77 per hari per malam disukui amalan ini kalau kita amalkan 77 kita menjadi orang pendiam apa sih bu? Sibuk. Sibuk, sibuk kita. Sekarang pun sibuk, sibuk HP, sibuk WA, sibuk YouTube, sibuk TikTok gitu. Luar biasa ini. Ayo belajar bareng-bareng ini. Kon ya, Nah, jadi itu pelajaran yang keberapa tadi, Bu? Hah? Pelajaran yang keempat. Jadi Islam itu nggak pernah nyuruh jelek. Jadi kalau ada yang jelek ikut teko menungsani. Paham ini? Bertetangga, bermasyarakat, berkeluarga, perdagangan, di jalan semuanya umat Islam tampil menjadi orang baik. Maka ayo tunjukkan kebaikan ini Bukti saya Islam Bikin orang kagum dengan Islam Bukan kagum dengan kita pun paham ini Dimanapun sebarkan kebaikan Untuk menunjukkan kami muslim Tunjukkan keislaman itu nah, Dan keburukan jauhi semua buruk Walaupun sekedar Buang buku selemper Bu ojo di dalam Bu saya beberapa kali rombongan mengintili ibu-ibu. Mari kajian, terus mari makan lemper karena di mobil nggak ada tong sampahnya, kocok jendela dibuka. Ah. sing tisu, sing bungkus roti, sing bungkus lemper melalui cend, jendela itu anu untuk menghiasi jalan gitu